Jadi nubuah itu kalau nikmati ikhlas itu luar biasa. Lah anak kowe wis derajate nubuah ngene iki, iku koyo sing disairno porong sufi-sufi dhisik. Kula bolak-balik matur koyo istilah no Habib Syah iku. Tapi itu nagemannya orang-orang dulu. Iku ada laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam tu napa fi salati wala ruku'i wala sujudi. Cara berpikirmu laula kaya zinatal wujudi Andekan ndak kamu ya Rasulullah, maka ba'aisi wala wujudi. Wujud saya itu ndak ada gunanya. Karena kita hidup kayak hewan, wae mangan-mangan, wae kawin-kawin. Baru kayak ajaran Nabi kita sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Dan itu inti hidup ya sujud itu. Mulane wala taron nam tufi solati wala ruku'i wala sujudi. Dan andekan ndak karena hidayat Rasulullah kita ndak pernah menikmati rukuk dan sujud. Jadi dulu lama itu nak sujud sampai diredaksana wala taron nam tu taron nam maknane nyanyi. Karena ajaranmu ya Rasulullah saya kalau sujud tuh nyanyi-nyanyi. Maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menek mati. Saya kira wong do biasa sujud tapi ngeluh, tak riwangi ini jujur rezeki kuangel, kok enak wong-wong sing ora sujud. Berarti kamu nganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya. Padahal dawe Nabi, somben aneh akhirat jong tahu sujud pisan, iku ngalang-alang donya sak isine. Karena orang yang nggak pernah sujud di neraka, kamu pernah sujud di surga dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia. Tapi kita sujud itu bolak-balik, terawih tok sujudnya ping piro? Ping patang puluh, masa bianter ngono. Ono ping patang puluh ono luweh. Kan terawih iku 20 rakaat ya. 20 rakaat sujudnya ping biru. Pindho ya. 40. Iya. 40 tapi ratu maknina war war war war. Bingung ngomong. Kalau nak terawih tentang makmum, perkara ini ada salah yang minta kau pengiran. Hak sujud kok ngotang, kok cepet yang ngono. Lah imamnya cepet gusti. Jadi ini makmum mau nanut imam, Lain imam yang diburu sebenarnya. <laughs> lah iya, cara pakai kan wajibu alal imuta baatul imam. Makmum wajib panut imam. Jadi asben tak kau pengiran. Hak sholat cepet rai Imam imamnya gusti. Kalau kan wajib panut imam. <laughs> Hari Imam takut. Imam, kenapa kok cepat permintaan pasar? <laughs> Bebas hisap. Ya, lah Imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. <laughs> Wong nomor lah terawih takut sing cepet di orang kok sing apik di. Cepet di. Mula nate teng lasem iku ana imam sepuh, lagi ape moro imaman Pak Fuad sing guri. Waduh, kok bayi ku suwi sing guri-guri langsung loh <laughs> kecewa deh mestinya imamnya ku ruhin jebule yang sepuh wah ojo ojo Gus beda-beda. kalau nanti saya ratau tau ngimami traweh perkara ini, kalau ya siap tanggung jawab dadi makmum ae makmum cara aku nak kesuwen lah ya keberatan wis dadi wis muga-muga tampa pangeran ngono tapi sampean tak latih berpikir nubuah nggih, kudu latihan Kang. Mun nang ngandel kula. Ning donya mampir ngombe, awak dhewe engkas yo mati. Ben sale umur paling rata-rata swidak 70. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah wasjud hari. Kita ini di dunia disuruh sujud, ora dikon sugih, ora dikon jabat kon sujud. Meskipun kamu nggak apa-apa punya jabatan nggak apa-apa, punya uang nggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud. Dan kita sujud. Soal suge melarat itu biasa lah. Sing suge ya ben suge sing melarat dunia. Tapi identitas sejati kita disuruh hidup itu karena untuk sujud. Kita sudah sujud. Berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh perkara ra sepeda motor, perkara ra suge iku uh, teko eleke ngono. Berarti sujud itu menunggu wala taron tu, fi sholati wala ruku'i wala sujud. Lah itu nubuah. Mana masyhur. Nabi nak lagi banyak problem, banyak problem. Iku Nabi mlebu metu mlebu metu takok takok ya Aisyah, "Kenapa ya Rasulullah?" Bilal kok ora teko-teko Bilal. Terus ketika Bilal azan. Nah, azan Bilal kalau mau azan notok Nabi untuk persiapan sholat. Nuangis Nabi sebeneng terus tanah waro wajuh. Ta'anna hakit atu samsir Nabi terus kowe tak baru bar tak sumpak dudang Bilal sholat tuh seneng. Arif naya Bilal, arif ngeke istirahat siro na ing ingsun ya Bilal. Yo Bilal nang sholat cepet, aku kayak istirahat. Jadi Nabi itu nganggap sholat itu istirahat. Mulane masyur wa qurratu aini fis sholat, ketenangan jiwaku itu saat sholat. Umate ta. Lagi muangan orang kentol. Waduh. <laughs> Ngono kok jual sapa? Ati ubi Ya Ya tapi ora nabi sebenarnya ben ngene iki. tapi cek bedane kakean, maksud apa? Bedane ku kakean. Nabi itu nak nyifati sholat arihna ya Bilal, arihna naya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik, sing dengar manis gurine bodoh itu kan tegangnya luar biasa nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang lebih metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko arihna naya Bilal terus sopan. Udah kalau sholat itu in Nabi nyuwaman gitu nyuwaman. Saking nyaman nak mau corong atau sayat kayo, Wani ge makmum Nabi. Pinten? 200 Iku ana sahabat sing gambar, aku tahu jajal Nabi ku salat takbir, tak tinggal mulai nyembelih wedus tak beleh, tak kelulangi tak masak, aku mangan balik Nabi cek rokaat pertama. <laughs> ya jajal. Dhisik kan ana jam tes-tesane ngono, ya, wani iki. Mulane Nabi cara roh trawe model Wonokromo model jejeran, model. Padahal Wonokromo wis apik. Wis standar. Wong roh trawe ndi blitar. Wah. Padahal monokromo kudus wis apik wis. Blitar piro? wong menit. Pitu. Piye wis. Iku mati Nabi Sulaiman, ora mati Nabi Muhammad rumah teh Yusuf sama sing tukang nggawa bil raja itu Asif bin Barqia model kilat ya nah kalau nonton di raja ibu biye karpe gaya ibu piye tapi ya coba kritik soalnya saya gue suara saya bisa di komentari wong akeh pitung menit pitung menit pitu dibagi dua puluh piro ya, min piro ya, pitu dibagi dua puluh piro sak menit sak menit sak menit tiga rokaat ya lah Fatihah mau pirang huruf. E. Terlalu. Ya. Makmum Nabi lo seru, rong atas rokaat, rong atas apa ayat. Nabi yo enjoy wasik, sing makmum yo asik, podo pahame, podo solai diame, no? Bar dosa wenang bar solat. Mereka koyok wis istirahat, wakur rotu aini, fis solat. Wah, oh, iku yo keren, no? Yo ana sahabat iseng jajal. Jajal mektoni. <laughs> Sinten? Salate Nabi. Ah, ning daerah buat, mboten ngerti imam besuwi Mas. Barno sik tinggal ngopi, cek suwi iku. <laughs> Tapi nyata loh, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misale kowe nyaman, misalnya sak Said Ali Zainal Abidin me itu beliau satu hari itu sholat seribu rakaat. Ketika ditanya, kenapa engkau sholat dua ribu apa seribu? Kata beliau tuh gini, sajana aku pengen sholat mau orang rakaat. Ya orang rakaat til. Bareng bar sholat orang rakaat. Ya Allah matur nuwun gusti jenengan rezeki sholat. Ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan, jenengan nakdir kulo nikmati kesolehan. Gini gue sujud teng jenengan. Kulo syukur gusti, takbir meneh takbir syukur. Sholat neh orang rakaat. Terus syukur meneh. Tur nuwun Gusti, wong wis ribet-ribet urusan donya, urusan batil, urusan gento. Kok jenengan takdir kula salat. Syukur salat meneh wis nem? Kula ate jajal mau kuat satu rakaat, tapi aku tahu lumayan nanti bangku ya. Aku tahu. Aku tahu salat ranjarak itu dadi satu rakaat. Pokoknya sementing wis tahu. Ah, Lala di sewu makome ra sampai sampun. Tapi kan tahu. Maksudnya tahu gak terencana. Gak terencana sholat rokaat, rakaat, kalau isek kangen pangeran tak tambahi, kangen mana tak tambahi. Dan itu tidak plagiat, artinya orang jarak kepengen keren gak, ya, pokoknya seperti itu. Baleninnya ya raiso kudu harus isek, kudu berontok kau pangeran. Yo terus keselin di nak gue bayar Saya bu, orang pulau Tapi gue tak latih, tak latih cara nenek mati sholat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati dan setelah mati yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud itu pasti saya ulang lagi kita ini pasti mati dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia pernah sujud dan itu identitas kita pemenang nak sopan pengumuman orang-orang masar dulu wong-wong batu ono cap sujud tau orang. maksudnya orang irengnya loh maksudnya nur orang-orang ulama sing darani masalah itu si apa asar sujud itu apa ireng orang ireng boten kabeh ulama darani si mahum fi wujuhim min asari sujud itu podo be ayat yaumatarol mukminina al mukminati yas anuruhum bayna aitin jadi angger nur wajah itu nur berarti ning dunyo sujud. jadi orang masalah nopo Ireng rai ireng mboten. itu itu masalah sajadah nek niku. Ya, sajadah to. Misalnya sujud wis wilah saja sajade wapi empuk menol kita orang ngecap gitu. <laughs> Kau sih cangkem elek orang aku. <laughs> aku kiai tetap cangkem wape, Kiai senengnya aku. Mau aku cerita aku masalah saja ada. Kok rono Master, barang. <laughs> Oh, orang uang kasut tuh. Nah artinya gini loh. Nanti ketika identifikasi di akhirat, siapa yang benar, siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok. Sima hum fi wujuhim min atharis sujud yu'raful nabi si mahum fayukhudu bin nawasi wal akdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi. Batu era nonor berarti brek neng gerbong kiri. Kok batu era nonor si mahum fi wujuhim min asari sujud. Nah, dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu. Kue sujud ke kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indah Allah Lha kalau nak sujud tuh tak nikmati tenan. Oh kalau nak sujud sewenang tenan. Senajan kulo arang-arang sholat sunat, tapi sujud kulo niku kualitas A. Mereka tak nikmati tenan matur nuwun Gusti jenengan negeri kulo sujud. Ini identitas saya. Sama delok kene kitab Said Zabidi senyare ikhya. Oh nak muji sujud sundul langit sampai huwa kulliyatuka huwa mahiyatuka huwa qauluka huwa madatuka sujud itu identitas kamu hakikat kamu kamu dibikin ya untuk itu dan orang salah benar ukurannya sujud apa ndak. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu ke sujud rabeta gak tumak nina itu apa-apanan. Dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial tenan. Ayo sebut wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kue kan ora. Oh. Waneh. Islam aneh, aneh, aneh. Coro akal nubuan. masih gimana itu coro akal lah berhubung akal ranu buah ya wis ngene iki wae urip sing ngene. Wae poso buka bareng muangan kok ana tet imsak. Waduh. wae kabeh ibadah iku waduh. <laughs> Bar buka iki asik-asike rokok kok ana adzan. Waduh. Ya Allah, salate kok guri bareng imame salam wis wencing terus aduh, cek eleng kolake ning omah. <laughs> Lah ngono kok daftar wali. Cara aku tukang inventarisir tak tombo yakin tak tombo. Ya tapi ya kowe mati Kanjeng Nabi ya muga-muga disafaati. Engko aku tak sing matur, pun maklumi Nabi. Niku niku mono ning zaman akhir. Ketika orang lain wonten niklab, wonten dugem pira-pira niku teng masjid raweh. Eh ngono hak dadi zaman akhir rusak nggih niku lumayan pokoke lumayan. lumayan. Bandingane dugem. Ampun no putune jinan Said Ali Zainal Abidin mboten kelase niku. <laughs> badingane sing teng mriku lho dugem. Ya wis nak bandingane ngono ya luweh apik alhamdulillah. jadi jadi golek Musa sing ringan. <laughs> eh sing ra kelase ditiru no.